Pagi Pak John. Pagi. Komentarnya? Indonesia itu negara barbar. Presidennya mau dapat penghargaan, penghargaan apa lagi? dalam negeri aja udah kalang kabut tuh, karu-karuan. Di luar negeri enak-enakan dapat penghargaan. Mungkin uh, ejekan dari luar negeri yang disampaikan kepada SBY supaya dia sadar kalau dirinya itu gagal total nggak bisa apa-apa berantas korupsi nggak bisa nggak bisa hancur semua Indonesia makasih terima kasih Pak John selamat pagi Bu Ibi selamat pagi sebetulnya ya aparat itu harus tegas jadi kita bukan yang melanggar HAM mereka udah melanggar HAM duluan mengganggu aktivitas orang lain seperti Bang Sajidnya ini masih harus bayar sekolah Waduk itu tempat air, bukan tempat manusia Mereka memang sengaja cari keuntungan di situ borong bikin rumah itu. Yang bermasalah itu RW sampai camatnya. Itu yang bermasalah mereka itu mencari keuntungan. Baik, terima kasih Bu Wibi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Kemarin saya memang cukup tersengang juga untuk mantan itu. Mak, memang gini, seharusnya kayak masuk pemerintahan Pak Jokowi dan Ahok itu memang harus uh, menepati janjinya kan waktu kampanye tidak mengusur itu yang jadi persoalan sehingga tanpa ada planning apa-apa dan berpengen oh gampang itu cuma tinggal usur, tinggal apa itu eh, tinggal geser tinggal geser gitu doang kan nggak usur ini tiba-tiba usur mestinya dari macam Pak Jokowi itu seharusnya menyiapkan dulu lahannya untuk lahannya untuk penampungan orang-orang itu kalau baru mau digusur itu lebih baik gitu. Jadi ada pun tindakan pemerintah aparat aparat keamanan seharusnya memang mereka juga harus eh, kalau ada demo-demo semacam itu segera ambil tindakan dialihkan yang kira-kira diterjunkan lah memang memang itu kan negara yang demokrasi demokrasi kan memang perlu adanya apa itu e, penyuaran suara sementara penyuaran eh, penyampaian suara itu ke DPR kadang nggak pernah sampai sehingga rakyat mengambil tindakan sendiri semacam itu nah tinggal aparat aparat mengatur supaya uh, langsung terjukan uh, eh, seluruh aparatnya di titik-titik tertentu sehingga tidak kesempatan lebih parah terima kasih baik terima kasih Pak Heri Pak Anton selamat pagi Selamat Pak Gus. Ya, monitor radio boleh kecilkan dulu Pak, biar suara Bapak yang terdengar. Halo, Halo. Ya, silakan Pak Anton. Ya, kasih. Bagian warga itu manja ya sudah kelewat menunjang itu itu harus di, di, di, di, disikat itu halo ya ya pak ya saya rasa itu sebagai warga Indonesia itu udah kelewat menunjang itu udah kelewat manja itu itu harus disikat itu ya. kalau nggak mau Indonesia akan maju itu mental-mental orang Indonesia kayak begitu terima kasih terima kasih Pak Anton Pak Andre selamat pagi ya kalau ini yang dilakukan eh, ini sama artinya ketika dulu masih ada eh, Satpol PP yang ketika itu Pak Usibowo membentuk Satpol PP Satpol PP itu tugasnya hanya mengobrak abrit bubuk tanpa harus memusyawarah jadi eh, orang kan juga perlu hidup jangan ketika ingin dipakai tanah itu eh, tempat tinggal orang eh, itu diubah abrik kita harus uh, mengartikan dulu apa itu fungsi rumah rumah itu tempat kita beristirahat ketika kita harian lelah bekerja ya jadi jangan karena ingin memakai sesuatu lahan ubah abrik aja lah mereka yang ada di situ tanpa harus memusyawarah dan mengganti rugi. Artinya kan ini korbannya orang kecil lagi. Ya, artinya ya orang kecil terus yang menjadi korban tanpa harus dimusyawarah dulu. Harusnya dimusyawarah. Ini berapa? Ganti ruginya lo akan ganti, nanti akan dikasih apa ketika dibongkar begitu. Pak Heri? Halo. Halo, silakan komentarnya Pak Heri. Oh, satu kata tangkap Baik. Terima kasih. Pak Heri, Pak Usman. Ya. Silakan komentarnya, mohon volume radio dikecilkan sedikit Bapak. Ya, sudah. Kalau komentar saya itu warga udah kelewatan itu. Itu seharusnya aparat pemerintah itu harus bisa bertindak. Uh -huh. Karena itu merugikan warga yang lain juga kan? Itu aja. Terima Baik. Terima kasih Pak Usman. Pak Ferry. Halo. Halo, silakan Bapak. Iya. Terus saya rasa itu pemerintah memang harus tegas. Kalau memang bukan haknya, kalau orang yang nempatin itu tanah pemerintah misalnya, atau tanah yang bukan haknya, harus tegas Bu. Kalau nggak gitu kapan beresnya ini DKI? Kapan beresnya negara ini? Kalau selalu uh, tarik ulur dengan orang-orang yang membela yang nggak jelas begitu, pokoknya yang bukan haknya ya udah harus pindah begitu makasih bu